hal yang perlu dibedakan yaitu antara mafhum lafaz mutlak dan mafhum mutlak dari lafaz. فإذا أخذت المعنى المشترك maka jika engkau mengambil makna mustarak Baina jami'i mawaridihi mutlaqat uh, mutlaqiha wa muqayyadiha semua penggunaannya baik mutlak atau mukoyatnya, maka makna tersebut lebih luas daripada makna al-mafhum minhu makna yang bisa dipahami indah islafi ketika dimutlakkan Wazalikal makna mutlaku dan makna mutlak dan makna mutlak itu ya bisa didapatkan dengan dihusul dengan adanya sebagian mustamiyatul lafzi bagian isi lafaz di malin dalam penggunaan apapun hasalah terjadi istikmalatihi dari penggunaannya baik yang mutlak ataupun muqayyad Ama makna fi itulah itlaqihi Adapun maknanya dalam kondisi mutlak sul maka tidaklah terwujud ba'du ma'anihi bagian maknanya indah taklifi pada saat dibatasi bal tadi umuran bahkan menuntut umuran hal-hal yang banyak layak layak tadi hal yang tidak dituntut oleh lafaz mutlak ya, kalau mafhum lafaz mutlak kalau mafhum lafaz mutlak sama mafhum mutlak dari lafaz maka lebih luas mafhum mutlak dan lafaz. Karena mafhum lafaz mutlak itu cuma menghasilkan itu orang itu dikatakan sudah melaksanakan perintah. Ketika perintahnya itu adalah mafhum lafaz mutlak, maka cukup dengan sebagian saja. Sebagiannya sudah pasrah bebas satu saja sudah. Sedangkan kalau mafhum mutlak dari lafaz maka tidak bisa cuma maka dia yak tadi umuran kasirat maka dia menuntut banyak hal yang harus di maka silan mas seringkali yang itu salah orang-orang yang salah guna di sini tidak bisa tidak membedakan antara mafhum lafaz mutlak dan mafhum mutlak dari lafaz. Sedangkan engkau melihat bahasanya para ahli fikih membedakan antara air mutlak dan benda cair al mutlaqah yang mutlak. cair yang mutlak contohnya mani ya mutaghayirat dan air yang sudah berubah dengan zat-zat yang lain. ilmu ma'iat dan berbagai benda cair yang lain. Ini hukumnya beda dengan dengan air mutlak. Contoh yang lain, maka engkau katakan indah takdir ketika engkau membatasi memberikan pembatasan baik pak muliakan tamu dengan beri tamu itu uang satu juta pada ikramun mukoyat maka ini pemuliaan yang mukoyat namun jika kau katakan akrimid doifa muliakan tamu maka artinya engkau memerintahkan dengan mafhum lafat mutlak maka kalimat akrimid dhaifah itu mafhum mutlak dari wazali Wadhalika yaktadi Dan itu menuntut umuran banyak hal lafah sol yang tidak bisa didapatkan dimusul dengan e, memberikan satu dirham fakot saja. Kalau aslimu daifa bi'i'ta'i satu dirham maka ya memang untuk memuliakannya cuma memberi satu dirham namun kalau akrimud doifa ini mafhum lafat mutlak atau mafhum mutlak dari lafat yaitu akhir dari fiilnya maka ya memberikan penghormatan sehingga disebut sebagai penghormatan boleh jadi ya, atau lebih satu pembantu uang. Kemudian bentuk umum yang kedua, kemarin umum yang pertama al umumul kulli li ajzaihi. Contohnya wajah. Contohnya puasa, contohnya sholat. Yang kedua umumul jami' li afradihi. Maksudnya الثاني من الأمور فهو عموم الجميع لأفراده <clears throat> Contohnya kama ya'umu qawlu ta'ala Faktulul musyrikin Hai kula musyrik Lafaz umum yang mencakup semua anggota Bagaimana keumuman firman Allah Faktulul musyrikin Bunuhlah orang-orang musyrik Artinya bunuhlah kula <clears throat> musyrikin semua orang musyrik mursalnya umum semua mursal semua orang yang bisa disebut mursal maka tersatu dalam ayat ini wal qismu salis min aqsamil umum umumul jinsi li a'yanihi kama ya umu qawluhu la yuqtalu muslimun bi kafirin jami'a anwa'il qatli wal muslim wal kafir keumuman jenis mencakup anggota-anggotanya. Bagaimana keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Layak perlu muslimun di kafir Tidaklah dibunuh seorang muslim Dengan sebab dia membunuh seorang kafir jadikan Imam Bukhari Imam Tirmidzi Tidak maka keumuman di sini mencakup jami anwa'il qatli. Semua jenis pembunuhan, baik pembunuhan sengaja atau pembunuhan tidak sengaja. Tidak dibunuh. Muslim demikian juga semua muslim dan semua orang kafir. tabayana hal jika jelas telah jelas penjelasan di atas maka menyelisi yang mutlak latahsul tidaklah terwujud bil mukhalafah dengan dengan menyelisih fisyai'in ma dalam suatu hal jika kanatul muafakoh jika muafakoh mencocok ke orang kafir itu baru kasalah terjadi di aksar minggu dalam mayoritas dalam sebagian besar ciri-ciri orang kafir. Wa inna mata akan tapi terwujud yang namanya mukhalafah mutlaqah terwujud bil mukhalafah dengan menyelisihi bijamil asya dalam semua ciri khas atau sebagian besar ciri khas. Idul mukhalafah mutlaqah karena penyelisihan yang bersifat mutlak itu kebalikan dari al-muwafaqah mutlaqah mencocoki mutlak tanya ani maka keduanya tidak pernah berkumpul Jadi hukum adalah Dan hukum itu diberikan kepada yang dominan Makanya jika yang dominan itu mencacati orang kafir Meskipun dalam sedikit perkara menyelisih orang kafir Maka orang ini dikatakan mencacati orang kafir Tetapi jika seorang itu yang lebih dominan adalah meneliti orang kafir meskipun ada dalam beberapa hal dia mencatat orang kafir maka orang ini dikatakan meneliti orang Wah tetapi itu dan ini adalah penelitian yang bagus Laki Lakinau akan tapi eh, penjelasan ini maksudnya dibangun di atas mukadimah penjelasan apa e, dibangun di atas mukadimah yaitu anal mafhum minal lafzul mukhalafah bahasanya mafhum dari pemahaman dari lafaz dari kata-kata mukhalafah indal itlaq ketika dimutlakan itu mencakup mukhalafah menyelisihi fi amatul umur zahirah dalam mayoritas sebagian, besar perkara-perkara yang zahir jika orang sudah paham menerima hal ini maka akan paham penjelasan di atas. Fa'in khafiyah hadha akan tapi jika ini tidak paham, tidak jelas, mukadimah ini tidak jelas, tidak bisa paham kok bisa seperti itu. Ya dan mau muayyan dalam tempat tertentu ini fakhudfi maka fahami dengan jalan yang kedua. Al-Wajhu Asani di footnote Hadha bahwa Sani Inilah sisi kedua dari sisi-sisi bantahan Alaman yakul kepada orang yang mengatakan dengan perintah untuk menyelisihi orang kafir adalah perintah dengan hakikat mutlakah dan itu hakikat mutlak itu tidak memiliki makna umum. Ini cuma satu saja sudah selesai. Maka bantahan yang kedua wawal umumul maknawi. Apa yang disebut dengan umumul maknawi? Penjelasannya mukhola fata bahasanya menyelisi itu mustaq diambil adalah isim mustaq berikutnya diperintahkan untuk menyelisih lima liha karena keadaannya mukhalafah jelas menyelisihi kama takut dan sebagaimana telah lewat takdir penjelasannya Wadali kata fitun dan ini ada fikuli fardin untuk semua uh, satuan min afadil mukhalafah dan satuan menyelisih Baikunul umum musabitan maka makna umum itu ada min jadil makna maksul dari sisi logika. Wabihada tariqa ini Bihada ini tariqa ini dengan, dengan dua jalan ini Ya takar maka tetapkanlah al-umum adanya keumuman dalam perintah menyelisihi orang kafir keumuman dalam firman Allah biru ya ulil abzar wa dari dzalika apa af'al perhatikanlah orang yang punya pandangan dan ter, dan fiil-fiil yang lain Fakta biru ya ulil abzar di sini berkaitan dengan ayatnya ya, ini berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian orang kafir. Namun bukan berarti uh, ayat fakta biru ya ulil abzal ini cuma terbatas untuk itu. Namun semua bentuk menyelisih kemaksiatan kepada Rasul bisa masuk di situ untuk maksiat ya. jadi kalau di, di kamus istilah usul udah ada ini untuk menyelidiki untuk masalah mengubah warna ubah. Kenapa Nabi perintahkan untuk diselidiki? perintahkan umat Islam untuk e, mengubah warna ubahnya? Apa faktornya? Apa ilahnya? Dan maka menyelidiki perangkat. Maka ilahnya menyelisih orang ya demikian maka semua perkara yang di situ tidak melakukannya kita menyelisih orang kafir maka masuk ke syariat ini yang disebut dengan al-umum al malawi Menyelisih itu adalah lima nakaunihi mukhalifatan atau mukhalafatan karena menyelisih itu diperintahkan karena di sana ada unsur menyelisih maka semua perkara yang di sana ada unsur menyelisih maka diperintah ini dia dibuang kenapa nggak diperintahkan karena menyisi orang Yahudi yang jadi ilah adalah menyisi orang Yahudi maka semua perkara maka sudah dikiaskan maka semua perkara yang di situ meneliti orang Yahudi maka kita diperintahkan untuk mengerjakan Bahkan akarnas nas meskipun banyak orang yang zauna bersegera memakai asal asani jalan yang kedua itu pakai umum maknawi Wakala minhum sedikit dari mereka yang ia yatafakkon memperhatikan metode yang pertama itu membedakan antara karena mafhum lafat mutlak dan mafhum mutlak dari lafat bahwa ablar padahal itu lebih dahsyat tidak sah jika pemahamannya benar nah, mayoritas ulama kalau eh, dalam masalah menetapkan hukum ini umum berlaku untuk semua hal lagi sering memakai langsung umum bermakna makna dari hal ini apa karena faktor ini ya sudah di sini di perkara ini kata faktor ini ada sudah maka berlaku maka berlaku maka berlaku dari ilahnya ketemu dan sudah maka berlaku Padahal ada juga cara yang lain, yaitu cara yang pertama yang membedakan antara ya, Mampu lafaz mutlak dan Mampu mutlak dari lafaz. Pemanakul kemudian kita katakan hab anggap saja. Anak ijazah bahasanya mencukupi mencukupi untuk dikatakan menyelisihi ya sol itu bisa terwujud di isa memukulafatan dia melakukan suatu perbuatan yang dikatakan ini menyelisih orang kafir lagi ada akan tetapi menambahi kadar mencukupi kadar mencukupi itu masuk atau diserah jika perintahnya adalah mutlak maka firman Allah hukuklah kalian dan sucilah kalian dan dan eh, warna jika semacam itu minal awamir mutlakah dari perintah-perintah yang Anggap saja kita katakan di sini perintahnya mutlak. Fakhalifuhum, selisihilah mereka. Kita anggap saja mutlak. Kalau mutlak cukup sekali itu sah. Namun bagaimana kalau orang lebih dari satu hal maka berarti menyelisih orang kafir dalam satu hal sudah sah dikatakan menyelisih orang gimana kalau orang itu nambahi ya, juga menyelisih orang kafir dalam masalah ini gimana saya menyelisih orang kafir dalam masalah itu boleh atau tidak boleh makro bagaimana ayat wah aku Allah kalian sujudlah kalian maka orang ini sudah dikatakan melaksanakan sujud ketika dia sujud sekali akan tetapi seandainya dia tambahi sujud itu menjadi berkali-kali terlarang kan bisa terlarang bahkan bisa akan, bahkan diperintahkan nah, kembali kepada hasil hadis fakalifuhum silsilah mereka Anggap saja ini VL Hingga VL itu maknanya mutlak Dan cukup seorang itu disebut menyelisihi Dengan mengerjakan satu satu hal saja satu perbuatan yang menilai menyelisih orang kafir. Namun seandainya saya menyelisih orang kafir dalam masalah-masalah yang lain, apa tidak boleh? Boleh. Ini kaidahnya lakin ziyada ala fadl mujzi' masuk atau ikatan al-amru mutlaqan. kaidahnya jika perintah itu adalah perintah mutlak maka menambahi lebih dari sekedar kadar mencukupi itu dibolehkan tidak dilarang bahkan disyariatkan sebenarnya dibolehkan disyariatkan Wal yukrim daifahu Muliakan tamu metode beriman, kemudian tanpa anda pada paling krim di sini cara pemahamannya adalah dengan oh ini fiil, fiil, fiil itu yufidul itlaq eh, maka asal ada satu bentuk pemuliaan ya sudah seandainya ada orang yang meningkatkan bentuk pemuliaan apakah terlarang sehingga terlalu memuliakan tamu apakah tidak boleh <coughs> boleh ya. Ziyada ala qadil mujzi masuk atau idza kana al-amru mutlaqan. Kaidahnya tambahan dari kadar mencukupi itu disyariatkan, dianjurkan jika perintah yang telah perintah istilah yang di labuda telah min faidah harus ada manfaatnya harus ada maksud. Wailah jika tidak ada maksudnya maka kecocokan lafaz terhadap makna itu lebih baik daripada memutlakan lafaz umum menggunakan lafaz umum namun maksudnya adalah khusus. Walai sabuna dan di sini tidak ada faedah yang nampak kecuali yang maksud dengan makna umum ya makna umum ini mencakup juga makna khusus ini ada satu hal yang jelas hingga ta'amul ketika dengan Nabi memerintahkan untuk mengubah warna uban dan mereka meneliti Yahudi Nabi katakan Fakhalibuhu Selisilah ya Kenapa Nabi tidak memilih kata-kata warna lah ubahlah warna ubah maka ubahlah warna ubah itu itu lafaz khusus untuk makna khusus sedangkan fuhum selisihlah Yahudi tapi maknanya adalah wa ubah warna ubah ini lafaz umum untuk makna khusus maka dipilihnya lafaz umum untuk hukum asalnya kecocokan antara lafaz dengan makna itu yang aula ya mutafaqatul lafzi lil makna aula hukum asalnya kecocokan lafaz dengan makna itu itu yang lebih baik dalam berbahasa dalam berbahasa ya, maknanya itu yang dimaukan itu ya sudahlah pakai lafaz yang menunjukkan makna itu itu lebih baik sedangkan dipilihnya lafaz umum padahal maknanya khusus maka itu harus ada faedahnya apa faedahnya ta'alukul qasdi bidalikan makna am e, Tanya makna am itu dimaksudkan menyelisih Yahudi dengan ciri khas mereka itu satu hal yang dimaksudkan dan termasuk menyelisih Yahudi yang dimaksudkan adalah mustamil ala hadal khas mencakup hal yang khusus yaitu masalah mubah wah ma'ruf lafzul am pengetahuan dengan lafaz am kita ketahui bahwa lafaz am adalah aman dan lafaz am adalah lafaz am yang tadi al ilmu bil khas menuntut uh, ilmu dengan satu hal yang khusus dan maksud yang am kita ketahui adalah am yujibu mengharuskan al qadda maksud bil makna khas untuk makna yang khusus Fa'ina idha alimta Maka jika engkau tahu Contohnya Jika engkau tahu Setiap yang memabukkan adalah khamar Maka engkau, dan engkau mengetahui bahasanya Nabi Satu ya, Satu jenis minuman Nabi ini misalnya Muskirun adalah memabukkan karena ilmu dikala amril am Maka ilmumu dengan perkara yang umum yaitu setiap mabukan pelaksana lebih husulihi fil khas dan engkau mendapatkan ilmu hal umum itu fil khas dalam satu hal yang khusus yaitu nabi mujiban menyebabkan li ilmika fi wasfil khas menyebabkan engkau mengetahui sifat yang khusus kita punya ilmu umum itu setiap muskil itu sama kita punya ilmu anan nafis muskil maka hal ini akan membuahkan ilmu ini akan membuahkan ilmu bahasanya nafis sama kita punya ilmu puluh hamrin muskil dan kita punya ilmu benda ini muskil maka kita akan mendapatkan mujiban ilmika biwasfil haq ini menyebabkan kau punya ilmu ilmu baru ilmu tambahan yaitu ini demikian pula jika maksudmu adalah mak makanan secara mutlak atau harta secara mutlak dan engkau tahu adanya makanan tertentu atau harta tertentu di satu tempat Asalah maka terwujudlah maksudmu untuk itu. Karena ilmu dan maksud itu keduanya beriringan. Demikian dalam semisal ini dan kata-kata itu menjelaskan maksud orang yang berkata-kata dan maksudnya. Faiza amara maka jika Allah memerintahkan bifi'lin satu perbuatan dengan ismin dengan dengan kata-kata atau dengan isim yang menunjukkan makna yang umum murid dan si yang dimaksudkan adalah perbuatan khusus karena mazakarnah maka apa yang telah kami sebutkan menatar tipe hukmi daripada dari tartib hukmi yaitu tadi ya Pak eh, karena ilmuka bizalikal amrul am wa bi husulihi fil khas mujiban ilmika bi khas maka apa yang telah kami sebutkan itu tarbet hukmi yaitu urutan pola berpikir yang tadi menuntut anak annahu qasidun bil awali lidzalikal ma'na al Rasanya yang memerintahkan itu bermaksud dengan bil awali hal yang pertama karena adanya makna umum. Wa anau inama qasada dzalikal fi'l al khas dan orang yang memberikan perintah itu bermaksud pada perbuatan khusus itu lihusuli hibihi karena adanya makna umum itu pada padanya tadi kembali kepada contoh tadi anal qasidun bil awali al-makna al am tadi ada kalimat kullu musbirin hamron, maka hukum yang pertama ini adalah al makna am karena ada makna umum yaitu muskir wa inna qasada dzalikal fi'la akan tapi nabis itu namun yang dimaksudkan maka nafis itu haram nafis itu adalah khamar dihusuli bihi karena adanya sifat iskar dalam nafis contoh, contoh yang lain misalnya akrimhu ada tamu kita katakan kepada tuan rumah muliakan tamu maka kalimat muliakan tamu tolabani eh, mengandung dua tuntutan Pertama tuntutan untuk memuliakan tamu secara mutlak. Kemudian yang kedua tuntutan lihat dan fi'lilladhi untuk melakukan satu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut maka terwujudlah perbuatan fi'il mutlak. Kata-kata muliakan tamu. Maka itu mengandung dua hal yang pertama tuntutan untuk memuliakan tamu secara mutlak. Yang kedua untuk melakukan satu perbuatan tertentu yaitu memberi tujuan yang dengan perbuatan tertentu ini maka terwujudlah eh, al-fi'lu al-mutlak yaitu memuliakan. Wadhalika dan hal itu li'ana husulul makna al-mu'ayyan karena adanya satu hal yang tertentu yaitu memberi suguhan Sumukta dan menuntut terwujudnya satu hal yang mutlak yaitu memuliakan tamu. Nah, semak dan sahion ini adalah satu hal yang benar. Tidak terdapat jika mencocoki kecerdasan seseorang dan ke wajahnya e, dan kecerdasan seseorang dan kecerdasan seseorang. Maksudnya apa? Hal ini bisa dipahami kalau orang itu adalah orang yang penjelasan di atas itu menjadi dipahami kalau orang itu cerdas. Insya Allah jika sering memawadhi maka saya akan bisa mengambil manfaat dengan penjelasan ini dalam banyak kasus. Dan dia bisa mengetahui cara untuk memberikan penjelasan dan berdalil. ketika ada perintah mutlak perintah mutlak itu mengandung dua tuntutan tuntutan untuk melakukan satu hal yang mutlak muliakan dan perintah untuk melakukan satu perbuatan tertentu yang dengan perbuatan tertentu tersebut terwujudlah perbuatan mutlak ini غطت الحكم الحكم ayqal ya, tersisa pembahasan yaitu kita katakan hadaya dulu maka hal ini menunjukkan bahasanya jinsal mukhalafah menyelisih orang kafir secara umum siapakah yang dimaksudkan oleh syariat wahada sahih dan ini satu hal yang benar akan tetapi maksud e, jenis menyelisih secara umum tapi yang terkadang terwujud al-iktifa fihi mencukupkan diri padanya dengan menyelis, dengan perbuatan menyelisih dalam sebagian perkara. Pemazada ala zalika la hajata ilaihi. Maka apa yang lebih dari itu maka tidak perlu. Tidak ada orang yang mengatakan, saya mengatakan. Memang benar bahwasanya menyelisih orang kafir itu satu hal yang dimaksudkan oleh saya. Akan tapi bukankah terkadang menyelidiki dalam sebagian perkara saja sudah cukup ya sudah cukup sehingga lebih dari itu tidak perlu lebih dari itu tidak perlu bagian saja maka jawabannya kultu aku katakan tidak sahabat tadi telah jelas anak jenis bahasanya jenis yaitu meneliti orang kafir secara umum itu maksud dan dimaksudkan oleh syariat jumlah secara umum karena dalika maka hal itu terjadi dalam semua sikulifarti dalam semua kasus dalam semua satuan dari satuan-satuan jenis umum yaitu meneliti walau kurus seandainya diandaikan amal wujubah sakata bil ba'di bahasanya hukum wajib itu gugur dengan perbuatan telah dilakukan oleh sebagian orang satu kifayah satu kifayah hukum wajib itu sudah gugur dengan dilakukan oleh sebagian orang sebagian orang telah mensolati jenazah itu oh, sudah akan tapi apakah dan hukum sholat jenazah ini tidak boleh masuk untuk yang lain Jawabannya lam yarfa hukmal istihbab anil baqi itu tidak menghilangkan hukum anjuran untuk yang lain. Masalah jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika sudah sebagian orang melaksanakan maka sudah sah sedangkan hukum untuk yang lain adalah diajukan. Maka anggap saja, anggap saja. Perintah ada perintah menyelisih orang kafir. Ini sudah terpenuhi jika kita meneliti orang kafir dalam masalah ini, kita sudah dikatakan meneliti orang kafir. Bukankah hukumnya meneliti orang kafir dalam masalah yang lain dianjurkan? Ini iya, Kemudian Pak jawaban yang kedua, Fa'inna dzalika yaktadi maka hal itu perintah untuk menyelisih orang kafir itu yang tadi menuntut larangan untuk si orang kafir di anaman karena orang yang qasada mukhalafatahum bermaksud untuk menyelisi orang kafir dia itu di dia memerintahkan untuk ihdas melakukan satu perbuatan yang tadi yang perbuatan itu bermakna menyelisih orang kafir. Bima lam takun muafaqafi min fi'lina. Dalam perkara yang mencocoki orang kafir itu bukan perbuatan kita dan bukan maksud kita. Maka bagaimanakah mungkin dia tidak melarang kita anak Allah untuk melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menyelidiki kita, mencocoki mereka. Jadi kita bermaksud untuk mencocoki mereka ataupun tidak bermaksud untuk mencocoki mereka. Di sini kita lihat syariat bermaksud untuk supaya kita meneliti orang kafir. Di mana dia memerintahkan kita untuk mengubah-ubah memberikan warna untuk uban dan memberi warna untuk uban itu yak tadi mukhalafatahu. Artinya kita menjadi orang Padahal tidak mengubah uban itu bukan perbuatan kita. putih itu yang ngasih juga yang menyebabkan yang menjadikan rambut ini putih itu bukan kita. Lam takun muwafaqah fi ina Dia melarang kita untuk mencocoki memerintahkan kita untuk menyelisi orang kafir dengan memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan yaitu memberikan uban eh, mengubah warna uban yang dengan dengan mengubah warna uban ini ya tadi mukhalafatun berarti kita menyelisih Yahudi padahal muafakoh padahal tidak memberi warna uban seandainya kita biarkan putihnya uban muafakah kan ini padahal muafakoh putihnya uban itu bukan perbuatan kita ya bukan perbuatan orang kan kita tinggal terima oh rambut kita putih gitu kan maka bagaimanakah mungkin dia tidak melarang kita untuk melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu kita yang melakukan dan itu mencacapi mereka maka bagaimanakah mungkin kita dia tidak melarang kita untuk melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu kita yang melakukan dan itu menjadi mereka padahal perbuatan menjadi mereka yaitu putihnya uban itu bukan perbuatan kita dan itu dilarang ini ada perbuatan yaitu putihnya uban itu mencacati orang Yahudi dan kita diperintahkan untuk menyelisihinya padahal putihnya uban bukan perbuatan kita Bagaimanakah kalau kita dengan sengaja melakukan satu perbuatan? Ini perbuatan kita, kita yang melakukan. Kita bermaksud untuk melakukan satu perbuatan. Kita bermaksud untuk melakukan satu perbuatan. Sujud kepada Allah untuk Allah di depan patung Yesus. sujud ini kita yang melakukan maka bagaimana ini tidak jelas Wong perbuatan mencocoki yang bukan kita yang lakukan bahkan Allah yang lakukan bahkan Allah yang memberi yaitu putihnya ubat itu kita dilarang kita diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan untuk meneliti. maka bagaimanakah dia tidak melarang kita untuk melakukan satu perbuatan misalnya sujud kepada Allah di depan patung Yesus. Yang perbuatan ini men mencocoki mereka. Meskipun baik kita itu punya niat untuk mencocoki mereka, ataupun kita tidak punya niat. Kan? Baik kita sujud kepada Allah di hadapan patung Yesus itu dengan maksud untuk mencocoki mereka ataupun tidak mencocoki mereka yang jelas perbuatan kita ini kita lakukan dengan kesengajaan kita dan perbuatan ini menghasilkan bentuk menghasilkan menghasilkan apa? mencetak kita Kan aneh. Kalau perbuatan bukan perbuatan kita, itu masalah uban. Kita dilarang untuk membiarkannya padahal itu bukan perbuatan kita. Perbuatan mencocoki orang kafir itu sebetulnya uban bukan perbuatan kita kemudian kita diperintahkan untuk menghindarinya Masa ini perbuatan-perbuatan kita kita sujud sama pada Allah di hadapan patung Yesus dan kita tidak diperintahkan untuk menghindar Hmm. Penjelasan yang kelima, anak watabal hukma Allah mengurutkan hukum alal waktu dengan satu sifat pihak fa dengan huruf fa. Fa ya dulu hada maka hal ini menunjukkan setelah huruf fa itu adalah ilah dari yang sebelum huruf fa. Menurut wajihin dari banyak penjelasan. Ini yang bunyinya innal yahuda wan nasara la yasbihun itu. Ya Yahudi dan Nasrani tidak mengubah warna uban maka selisilah mereka. Ini ada rupa fakhalifuhum. Pak yat tadi maka kalimat ini menunjukkan bahasanya ilah perintah ilah dari perintah untuk menyelisih Yahudi Bihadil mukhalafah itu menyelisih orang Yahudi adalah karena mereka tidak mau mengubah karena ubah. Hingga makna fakhalifuhum artinya asbiru Ubahlah warna uban kalian di anaulah yang sihun karena mereka tidak mengubah warna uban Maka layak birun itu itu adalah ilah Ini kaidah dalam usul usul tartibul hukmi ala wasfi fi hasil fa dulu ala eh, ala anal wasfa ilah tanjahu Wa idza kana ilatul amri jika ilah dari perintah untuk mengubah warna uban adalah ada mufi'lihim karena mereka tidak melakukannya dalam maka ini menunjukkan bahasanya maksud mukhalafah menyelisihi lahum Yahudi dan satu hal yang benar-benar ada dalam syariat dan itu wow, matul dan inilah yang kita inginkan Iwadih dalika memperjelas hal itu Laulam yakun liqasdi mukhalafatihi Seandainya menyelisihi orang-orang Yahudi Tidaklah memiliki taksirun pengaruh dalam perintah untuk mengubah warna, warna uban maka lam yakun lidzikrim fa'idah maka penyebutannya itu tidak ada manfaat. dan tidaklah bagus mengiringinya dengannya wada wa injalla ala ana mukhalafatahum dan ini Wa intalah meskipun menunjukkan bahasanya menyelisih orang kafir. Satu maka yang dimaksudkan oleh syariat, padalika maka itu yang fi dalam menafikan ayakuna fi nafsil fitri bahasanya dalam perbuatan Allah yusulifu fihi yang mereka diselisih di dalamnya mengandung maslahat yang dimaksudkan ma'akat nazar dengan menutup pandangan dari menyelisihi mereka. Fa'inahuna ini maka di sini ada dua hal. Ya, seandainya eh, seandainya memberi warna uban itu bukanlah satu hal yang dinilai menyelisih Yahudi maka perintah untuk membunuh orang naubat itu tidaklah tidak menutup kemungkinan adanya maksud adanya masalah adanya manfaat jadi juga ada maslahat yang lain seandainya ini bukan mukholafah seandainya ilahnya itu bukan e, eh, mukholafa e, eh, mukholafa menilai seorang kafir itu bukanlah satu maksud pokok namun menilai seorang kafir tetap ada manfaat tetap ada masalah meskipun dia bukan maksud pokok tetap ada masalah kalau akan kita sudah